supaya kejahilan diganti dengan ilmu, kefakiran kemiskinan diganti dengan kekayaan, kehinaan digantikan dengan kemuliaan, sakit diganti dengan sehat afiat. Karena semuanya itu adalah tergantung atas kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala Artinya Ini dianggap hasil kebaikan iman kita, ma'rifat kita bahwa Allah berkudrat. Dan putus asa berjuang dengan mati-matian karena keyakinan Allah kuasa merubah keadaan-keadaan kita yang sekarang ini. dana kepada orang-orang yang sudah diberi kemuliaan, ilmu, harta, dan lain-lain janganlah bersifat sombong karena Allah kuasa mengambil keseluruhan itu secepat mungkin. Jadi janganlah bersifat sombong dan janganlah bersifat putus asa. Bahkan hendaklah Kesemuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu disayangi, dikasihi, dipelihara dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqillaha yaj'al يكون الهدي لا يحتسب siapapun yang takwa kepada Allah Ta'ala takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kedewaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya Allah Ta'ala menghilangkan daripadanya akan kesempitan dan Allah merubah keadaannya kepada keluasan yang merasa sempit sekarang merasa lebar. Dulunya merasa sedih, sekarang merasa bahagia, senang, dan bersukaria. Lurungnya, pintunya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji daripada Tuhan kepada orang yang takwa. Allah tidak menyalahi janjinya ditambah lagi min Allah Ta'ala sangat biasa memberikan kepadanya rezeki dari sekira-kira dia tidak mengharap-harap maksudnya rezekinya itu mendadak rezeki ilmu rezeki pangkat kewibawaan dan rezeki makan minum pakai dan lainnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai anak yang mencintainya laki-laki pada ketika perang antara tentara Islam dengan kafir anak sahabat ini diculik oleh orang kafir ayahnya dengan ibunya berduka cita karena dikhawatirkan dan ditakutkan anaknya dididik oleh orang kafir sehingga menjadi orang kafir. Minuman, pakaian, tingkah lakunya berubah menjadi sebagaimana orang kafir. Inilah yang selalu menyedihkan hati kedua ibu bapaknya anak ini. Kemudian ayahnya datang kepada Rasulullah beliau SAW melaporkan keadaan itu. Rasulullah SAW dengan izin Allah menyampaikan supaya ayah bundanya ini takwa kepada Allah sabar dan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah percayalah sahabat ini kepada apa yang disampaikan Rasulullah pulanglah ke rumah yang kepada istrinya supaya sama-sama sabar banyak baca la haula wala quwwata illa dan tetap takwa kepada Allah menjalankan suruhnya dan meninggalkan larangannya maka tidak berapa lama anak yang diculik tadi datang ke rumah membawa makanan harta ghanimah yaitu kambing 100 kambing itu adalah milik orang kafir ikut bersama-sama dengan anak ini pulang ke rumah itulah asbabun nuzul artinya sahabatnya turun ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min la yahtasib apabila tetap mengerja suruhan Allah baik yang wajib maupun yang sunat semata-mata karena Allah dan takut mengerjakan yang dilarang Allah yang haram-haram semata-mata karena Allah ditambah lagi sobar tidak pemarah dan tidak melaporkan segala macam musibah kepada makhluk serta membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya maka Allah taala tidak merubah janjinya kita akan dijadikannya orang yang kaya lapang dan berbahagia susah ditambah lagi sakit ditambah lagi pula warganya tidak tahu menahu acuh tak acuh lalu hatinya sempit dan sedih kemudian sampai dia meninggalkan kewajiban bahkan mengerjakan yang dilarang Allah seperti mengambil akan narkoba untuk menghilangkan kesedihan maka itu bukan jalan keluar daripada bahaya bahkan menambah-nambah bahaya ini adalah akibat daripada lupa akan sifat putra berada Mereka berusaha di antaranya membuat akan film-film yang cabul-cabul. Dengan adanya itu, kaum muslimin yang tidak sadar lalu rusak imannya dan habislah amal solehnya. Di antaranya lagi usaha mereka yaitu membuat di mana-mana makanan minuman dibuat di situ sesuatu yang merubah iman dan merubah amal soleh yaitu makanan minuman yang diharamkan dicampur di dalam makanan minuman yang enak-enak supaya umat Islam dan kaum mukminin tidak lagi mempunyai iman dan amal soleh dan antaranya lagi potongan-potongan masalah rambut dan pakaian dan potongan badan. Semua itu adalah taktik dan politik daripada orang Yahudi untuk menghilangkan iman orang yang beriman dan amal soleh dari orang yang beramal soleh supaya semua orang menjadi kafir dan supaya orang semua amalnya jahat waspadalah ayah anakku semua janganlah kita mengikuti jalan-jalan Yahudi baik di mana-mana di antaranya lagi adalah kaset-kaset video untuk anak-anak nah, mata anak-anak orang beriman dan beramal soleh tidak lagi memperhatikan ilmu iman tidak lagi memperhatikan amal soleh tidak lagi memperhatikan pelajaran-pelajaran sekolah agama karena asik dengan main video game dan lain-lainnya. Abah ulangi, asik dengan main video game dan buku-buku yang lain-lain seperti komik dan lainnya. Semua itu adalah taktik dan politik daripada Yahudi untuk supaya anak buah kita jangan beriman lagi dan jangan beramal saleh lagi. Maka perhatikanlah, waspada dan berhati-hatilah anak-anakku semua. Jangan sampai generasi kita yang akan datang tidak menyambung akan kita kita sekarang ini Anda hendaklah kita jaga jangan sampai anak buah kita terumpat-umpat daripada sesuatu pekerjaan perbuatan kelakuan yang menjadikan mereka itu Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, bermula anak yang lahir itu adalah suci maka dua ibu bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi. Artinya, kalau kita salah didik, salah menyekolahkan, salah mencarikan teman bagi anak kita, pasti anak kita itu tidak menjadi Islam dan iman lagi. Bahkan dia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi dan Majusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat putra keladat dan semoga dengan berkat mukjizat dan berkat keramat wali-wali Allah Ta'ala kita dan semua juriyah kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala daripada segala bidah-bidah yang merusak dan menghilangkan iman dan amal soleh kita dan anak keturunan kita semua. Amin. Allahumma amin bersihkanlah rumah tangga kita daripada makanan, minuman, dan pakaian-pakaian, dan mainan-mainan yang bakal merusak anak kita menjadi orang-orang yang jahat seperti video game dan seperti komen dan seperti makanan minuman yang diproduk oleh orang-orang yang kafir dan potongan-potongan pakaian-pakaian yang dibikin oleh orang-orang kafir. Kemudian potongan muka dan potongan lain-lainnya jangan sampai ikut sebagaimana orang orang kafir. Ikutlah jalannya orang-orang yang soleh. Fayudah jadi Maka dengan apa cara-cara orang soleh itulah yang kita laksanakan untuk diri kita dan keluarga kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersebelas selalu menjaga kita warga daripada segala sesuatu yang merusak dan merugikan kita amin Allahumma amin Anak-anakku semua, kita udah tahu bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kita beberapa lama. Beliau ada di dalam kubur. Bayangkanlah bahwa Rasulullah itu ada di dalam kubur dan di depan kita, berbaring di depan kita. Sesudah begitu bayangan, maka yang secara apakah Rasulullah yang berbaring itu senyum ataukah Rasulullah yang berbaring di depan kita ini menangis karena melihat rumah tangga kita kacau balau musibah agama sudah banyak di rumah tangga kita iri dengki sudah ada di rumah tangga kita dusta dan menyalahi janji Culas sudah ada di rumah kita. Bukan anak buah kita lagi. Kita yang Tuhannya sudah berdusta, sudah menyalahi janji, sudah culas. Bagaimana Rasulullah dalam kubur. Niscaya beliau sedih. Kalau kita menyedihkan Rasulullah, balak dari Allah akan kita terima di dunia sebelum yang di akhirat. Sadarlah ya anak Berusahalah karena kita diberi akal menjadikan isi rumah tangga kita menjadi orang-orang yang menyukakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyusahkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangunlah tengah malam, sholat tahajud, istighfar, karena itu adalah menggembirakan junjungan kita Rasulullah SAW. Pada saat ketika malam hari Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya melihat akan masjid. Dilihat di buncus itu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq mertua. Buncus sebelahnya ada Sayyidina Umar Ibn Khattab marfu'a. Di buncu satunya ada Sayyidina Utsman menantu Rasulullah. Buncu yang satunya Sayyidina Ali kalau menantu dan sepupu Rasulullah. Dilihat Rasulullah empat sahabatnya mertua dua menantu dua dalam keadaan sholat malam. Maka gembira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diambil pelajaran bahwa orang yang sholat tahajud menggembirakan hati Rasulullah SAW. Kalau kita malam-malam tidur, khawatir kita jangan-jangan Rasulullah menangis gara-gara kita. antara sahabat yang empat, mertua dan menantunya. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis di dalam salatnya. Rasulullah SAW setelah subuh berjamaah mengumpulkan sahabat-sahabatnya, terutama yang empat tadi Rasulullah menanya kepada Abu Bakar Siddiq, apakah yang menangiskan engkau, ya Abu Bakar Siddiq, tadi malam? Kata Sina Abu Bakar Siddiq, Rabi'ul ulun ya Rasulullah, mencita-cita ingin sholat dua rakaat, membaca Quran satu khotam, 30 juz. Tapi yang terjadi, waktu ulun membaca surat Taubah, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ulun menangis tak tahan dengan situ karena ulun memaham ayat itu artinya sesungguhnya Allah menukari akan orang beriman badan mereka dan harta mereka harganya surga maka terpikirnya ulun. Diri ulun ini adalah cacat. Harta-harta ulun adalah cacat. Rasanya tidak mungkin ditukari oleh Allah Ta'ala dengan surga. Nah di sini ulun menangis. Karena menurut dagang, kalau benda yang cacat, siapa yang mau membeli? Sedangkan ulun merasakan bahwa diri dan harta ulun ini cacat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail untuk mendatangi kepada Rasulullah SAW. Tugas kata Allah Tolong hai Jibril dan Mikail turun kepada Muhammad dan Muhammad suruh menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq aku berkirim salam kepada Abu Bakar luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang tuanya Aisyah mertua Rasulullah mendapat salam dari Allah Rabbul Alamin. Dan sampaikan lagi satu pertanyaan kepada Abu Bakar Siddiq. Apakah pernah terjadi orang yang menjual barangnya secara berborong? Ada yang cacat, ada yang tidak cacat. Dikumpul di situ, maka laku semua barang itu. Maka turunlah Sayyidina Jibril Mikael ya, kepada Rasulullah menyampaikan demikian. Rasulullah sesudah menyampaikan semuanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Dijawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwasanya ulun adalah orang dagang dan sering terjadi perdagangan itu laku karena di dalam benda yang cacat ada yang bagus dikumpulkan yang bagus di dalam yang cacat sehingga yang cacat terjual habis nah kemudian Jibril dan Mikail disuruh lagi turun kepada Nabi dan menyampaikan lagi kepada Abu Bakar Siddiq walaupun Abu Bakar Siddiq merasa diri dan hartanya cacat tapi dia bersama-sama Rasulullah Rasulullah tidak ada cacat, maka yakinlah selama Rasulullah ada, maka semua amal ibadahnya ditukari. bisa diumpamai oleh setan dan iblis. Karena setan iblis itu adalah silau dengan cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan matahari pun kalah dengan Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Rasulullah SAW itu tidak punya bayang-bayang karena matahari kalah dengan cahaya Rasulullah. Rasulullah SAW di mana beradanya? Jawabnya, Al-mar'u ma'aman Rasulullah berada di sisi orang yang sangat mencintai beliau. Kalau abah hikam ini siang malam mencintai Rasulullah, siang malam ada di rumah abaikan. Semoga Allah Ta'ala yang bersifat kudrat yang kita baca hari ini sifatnya memberi anugerah kepada kita. Apa yang kita maksud-maksud ini dari semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan semoga kita semua mati beriman panjang umur penuh dengan taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala serta Allah taala bersihkan hati kita dan anggota lahir kita dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin mutlak yaitu firman-Nya sendiri dalam Al-Qur'an, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Artinya bahwasanya Allah Taala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Jadi kalau kita garing apa jangan putus asa, asa saja harapan bagi aku nih hidup. Jangan kayak itu. Allah kuasa menghilangkan penyakit kita. Kalau kita menuntut ilmu jangan putus asa. Allah kuasa melajari kita sehingga kita menjadi orang pintar. Kalau kita dalam kesusahan, Jangan putus asa. Allah bisa merubah kita kepada kekayaan dan sebagai dan sebagainya. Demikian apabila kita punya anak atau punya istri, eh, ikam salah, punya suami yang kelihatannya suami ini udah lain jalannya daripada jalan yang diridai Allah. Anak demikian. Maka ingatlah bahwa Allah kuasa merubah mereka itu kepada kebaikan. Jangan berputus asa. Allah kuasa membaikkan lakiku. Allah kuasa membaikkan anakku. Berusaha berdoa setiap malam. Meminta kepada Allah yang kuasa. Ya Allah. Ya Allah. robahlah suamiku, robahlah anakku menjadi orang yang soleh. Dan yakin Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Karena ayat Quran dari Allah menyatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku kabulkan permintaanmu itu. Jadi kalau punya suami yang udah lewat batas, anak lewat batas, janganlah putus asa. Bangunlah malam, berdoalah minta kepada Allah supaya Allah merubah keadaan mereka. Dan jangan ragu, pasti Allah mengabulkan. Tapi syaratnya, jangan ada bermaksud cepat-cepat. Kalau anak anakku maksudnya kabulnya itu cepat, maka tidak dikabulkan sama sekali. Jadi kita asal mengharap kepada Allah dengan kudrat iradatnya itu Allah ubah suami kita dan anak kita itu jangan kita hendak cepat-cepat kabulnya pasti akan tercapai apa yang kita inginkan itu. mulai malam tadi sampai hari ini awak awak udah merasa luar biasa nyamannya. berapa banyak yang mendoakan nah sudah kelihatan hasil-hasilnya Abah sudah merasakan mulai malam tadi hari ini kesehatan Alhamdulillah ada kemajuan dan gangguan menginjal apa karena ada bun namanya atau racun yang di dalam darah. Kedua, keratinin yang rendah. Itu angka yang menunjukkan fungsi ginjal. Dari dulunya itu lebih seratus punya, sekarang udah normal. Yang dulunya keratininnya itu 17 turun menjadi 15. Kemudian dari 15 hari Senin tadi turun menjadi 6. Kalau 6 ini naik satu perharinya menjadi dua, dua belas. Dicuci hari Senin di depan ini kalau turunnya sembilan, dua belas 9, sembilan berarti sisa tiga. Kalau ditambah lagi seminggu enam berarti sembilan. Dicuci senayan yang akan datangnya insya Allah turun sembilan sama dengan kosong. Normal lah namanya. Diharapkan lagi kepada Allah yang kuasa, apa ambil cuci darah. Bagaimana kalau Allah sudah sehat segar bugar? Bagaimana akan dapat anak-anakku? Apakah senang anakku melihat yang kawin pula? Kok ketawa? Tapi ziarah dulu ke Madinah. Umroh dan haji dulu ke Mekah. Nah, pulangnya cangkata cangkata cangkata dinding. senang ada melihat abah kawin ayah eh, kada berataan suara lah mana hmm. Alhamdulillah Abah mendoakan terus kepada anak buah supaya kita semua dihapuskan segala dosa dan dimatikan mati beriman serta masuk surga tanpa hisab itu abah setiap waktu mendoakan kepada anak buah semuanya Ikam mendoakan jualan abah mudah-mudahan abah panjang umur sehat afiat ya. kemudian sambungannya maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia tawadhu. Nah ini. Jadi wajib kepada kita yang sudah yakin Tuhan bersifat kudrat hendaklah kita itu tawadhu merendah diri merendah diri Walau kita berpangkat merendah diri Walau suci merendah diri Walau alim merendah diri Walau keturunan orang-orang yang mulia merendah diri Jangan merasa hebat Karena Tuhan lebih hebat Sudah beberapa kita membicarakan pintu-pintu sombong, angkuh, dan takabur adalah di antaranya ilmu dunia. Ilmu dunia cepat sekali menjadikan manusia sombong, hilang tawadhu, lupa putra Allah. Nomor dua, kekayaan. Cepat orang yang kaya, sombong dan angkuh. Hilang tawadu, lupa akan kudrat Allah. Yang ketiga, kedudukan atau pangkat. Mudah sekali orang yang mempunyai pangkat bersifat sombong dan angkuh, hilang tawadu, lupa dengan kudrat Allah. Yang keempat, orang yang punya turunan-turunan yang soleh, apahnya, kainya, datunya. Mudah sekali diserang sifat terkebur dan sombong. Lupa kehilangan sifat tawaduk Adapun orang-orang yang susah ditambah lagi tidak ada ilmu dunia ditambah lagi tidak ada kedudukan ditambah lagi dengan keturunannya keturunan ulang besar ayam jauhlah dia ya daripada bersifat sombong dan angkuh. Jadi kalau di antara anak-anakku mempunyai harta, tutuplah pintu sombongmu. Kalau di antara anakku alim ilmu dunia, tutuplah pintu takaburmu. Kalau ada di antara ibadah yang mempunyai pangkat kedudukan tutuplah sifat sombongmu kalau ada di antara anak-anak angkat abah turunan orang-orang yang soleh tutuplah pintu takaburmu ingatlah bahwa Allah bersifat kudrat ingatlah Beberapa banyak orang-orang yang kaya mendadak habis kekayaannya. Berapa banyak orang-orang yang berpangkat habis pangkatnya. Berapa banyak orang-orang yang mulia habis kemuliaannya. Berapa orang-orang yang dibawa orang soleh diputus Misal dan contoh. Kanaan adalah anak kandung Nabi Nuh alaihissalam. Allah berjanji menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Ternyata si Kanaan tidak selamat. Nabi Nuh lapor kepada Allah. Ya Allah, sampian berjanji dan pian kalau menyalahi janji menyelamatkan keluarga ulun sedangkan anak ulun Kanaan kenapa jadi binasa dijawab oleh Allah innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih ketahuilah oleh Muhammad Kanaan itu putus nasabnya dengan engkau itu bukan anak engkau apa penyebabnya karena engkau dengan Kanaan pekerjaan sangat jauh. Angka pekerjaan baik karena pekerjaannya tidak baik. Jadi kepada orang-orang yang bisi turunan yang baik, abahnya soleh, umanya soleh, nini dan kainya soleh, jangan sombong. Yang soleh itu kan abah dan umat, kain dan datu. Seorang Jadi supaya keturunan yang Saleh ini jangan sombong. Ku abahku bekaramat, umaku bekaramat, kaiku bekaramat, miniku bekaramat. Saurang ini, mereka. Nang alim itu apa? saurang bunga. Nang kaibadat itu abah, saurang maksiat. Nang bagus itu apa? seorang pendusta menyalahi janji culas. Gara-gara gawian seorang kada sama lawan apa? putuslah rasa. Berdasarkan dalil innahu laisa min ahli innahu amalun Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam kasidahnya, "Fala taqtarrun bin nasbi." Janganlah engkau wahai kaum muslimin tomak-tomaknya jauh beda. orang kakak kaya bagus apa? Saurang kaya nang kaya orang kafir. Jadi janganlah sombong-sombong. Orang yang punya turunan di atas yang soleh harus diperiksa apakah aku mengikut cara-cara orang yang di atas aku itu ataukah aku jauh berlainan. Dia yang takabur membesarkan diri. Ini Papan tangan yang diharamkan Allah Ta'ala kepada orang yang sudah percaya Tuhan bersifat fitrah jangan terkebur wajib bersifat tawadhu jangan membesarkan diri di samping itu tambah lagi satu kewajiban hati yaitu banyak-banyak takutan kepada Allah Subhanahu wa taala Nang kita baca hari ini yakin Allah bersifat kuasa mustahil lemah dalil Allah la sehadir qadir amalannya kabur jangan wani lawan Tuhan jangan wajib merendah diri dan wajib takutan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan wani lawan Allah taala semoga apa yang kita baca menjadi manfaat bagi kita dan bagi generasi kita, anak cucu kita yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Kemudian menyambungi penawar hati. sia-sia. Maka jika ada ia perkataan tadi doa, misal seperti menyuruh orang lain dengan mengerjakan kebajikan, atau melarang sukses. Kalau lidah kita kita gunakan menyuruh orang mengerja kebaikan, mencegah orang dari kejahatan, maka namanya lidah kita itu mendapat pahala yang amat besar sekali. Inilah pekerjaan guru-guru agama. Pertama guru agama itu menyatakan bahwa ini bagus dan ini kada bagus. Nang kedua, nang bagus inilah kita gawi, nang kada bagus kita jauhi. Maka guru nang menggunakan lidahnya seperti itu, besar sekali pahala lidah guru itu. Jika ada ia lidah tadi, perkataan tadi, maksiat, misalnya berdusta, menyalahi janji, culas, maka adanya siksa yang tiada engkau kuasa menanggung siksa itu. Jangankan siksa Allah, Sedangkan nyamuk maigot kita sudah repot. Samut maigot sudah repot. Apalagi siksa Allah. Maka oleh sebab itu, banyaklah kita minta ampun kepada Allah atas kata-kata kita yang banyak maksiat. Seperti mengumpat kepada orang, mendustai orang menyalahi janji terhadap orang culas dan khianat saksi palsu dan lain-lain taubatnya minta halal kepada orang yang kita dustai itu orang yang kita salahi janji itu Sebagai contoh, apabila kita ada di hati, timbul suara ingin memberi seseorang tiap bulan sepuluh juta. Kemudian di lidah kita mengatakan aku berjanji hendak memberi setiap bulan 10 juta ini harus dijaga kata-kata ini dijaga jangan sampai tidak dilaksanakan janji itu bulan pertama tepat janjinya 10 juta kedua ketiga keempat jangankan duit kurangnya pada canggol-canggol. atau apabila aku payung sekian juta, aku hendak memberi seseorang sepertiga. Ternyata tidak ada memberi. Atau seperti mendulang, namun pokoknya hendak memberi seperapat. Pokoknya ini kan 60 kerat, kada ingat lagi yang seperapat tadi dibariakan lawan kurang lang diniatakan tadi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa yang kebun nasa, ala ujuihim au manakhirim, illa hasaidu arsinatihim. Artinya, dan tiada semuka mereka itu. Apa artinya? Menyerungkamakannya kita. Tidak ada menyerungkamakan akan manusia. muha ke dalam neraka atau di atas hidung mereka itu. <clears throat> hidung binasa, muha binasa, Penyebabnya malaikat. Barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Jadi sebab mulut, badan, binasa. Kada sedikit kuranglah mendapat bala bencana gara-gara satu perkataan. Dan jika ada perkataan itu yang harus kita sudah maklum tiap harus dikerjakan tidak berpahala ditinggalkan tidak berdosa kalau kata-kata itu harus tiada berbeda maka padanya membuat kerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tidak kebajikan padanya itu namanya kita menyulitkan akan malaikat rohid Atid menulisnya mau yuakan sekretaris Allah Ta'ala ini lamun pandar nang harus uyo oh, malaikat menulis dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalam perkataan yang sia-sia itu. Yang dicacat malaikat tadi dari sia-sia tadi lapor kepada Allah Ta'ala. Ketahuan Tuhan bahwa kita menggunakan lidah kepada yang percuma. Alangkah kita rugi dan susahnya dan malunya. Dan lagi nanti akan kita sendiri membaca tulisan itu di hadapan semua makhluk di padang masa Alangkah kita ruginya. Oleh sebab itu, lebih baik banyak diam daripada bicara. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik hidayah bisa menyukuri lidah menggunakan kepada yang mestinya dan menahan daripada yang bukan berarti dan berfaedah. Pada hari kiamat, pada ketika haru-hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Dalam keadaan haus, lapar, dan bertelanjang dan panas luar biasa membaca tulisan nah bakas kita suara akan tidak ada artinya itu berarti kita menyiksa diri kita sendiri di padang mahsyar lawas berdiri membaca akan apa nanti terpandar kadada Edah mengobrol semoga Allah menolong kita bisa memelihara lidah Jangan berpandang kecuali menjadi pahala.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 سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على العالمين تقبل الله منكم